Suratun Naml بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين Tosin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. هدى وبشرى للمؤمنين petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ الله برفرمان Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertobat. Maka sungguh, aku maha pengampun, maha penyayang. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk sembilan macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين Maka ketika mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, ini sihir yang nyata. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين dan mereka mengingkari karena kezaliman dan kesombongannya padahal hati mereka meyakini kebenarannya Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia, Sulaiman berkata, Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. atau ya Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين مكاديا سليمان tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi." Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Aku, burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Dia, Sulaiman, berkata, Akan kami lihat, apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Ya Dia, Balkis, berkata, Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepada aku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون Dia, Balkis, berkata, Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين Mereka menjawab, Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Dia, Balkis, berkata, Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia, Sulaiman berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Sabah, secara terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين Dia, Sulaiman berkata, Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. nya Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون Dia, Sulaiman, berkata, Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia, Balkis, mengenal atau tidak mengenalnya lagi. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين Maka ketika dia, Balkis, datang, ditanyakanlah kepadanya, Serupa inikah singgasanamu? Dia, Balkis menjawab, Seakan-akan itulah dia. Dan dia, Balkis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balkis, dahulu termasuk orang-orang kafir. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Dikatakan kepadanya, Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia, Balkis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman berkata, Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia, Balkis berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, Sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون Dia, Saleh, berkata, Wahai kaumku, Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak meminta ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Dia, Saleh berkata, Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, sebab kamu adalah kaum yang sedang diuji. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون Mereka berkata, Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Maka perhatikanlah bagaimana akibat tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan kepada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Bukankah dia, Allah, yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون Bukankah dia, Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون Bukankah dia, Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Bukankah dia, Allah, yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur? Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan kami dan nenek moyang kami. Sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Dan mereka, orang kafir berkata, Kapankah datangnya janji, azab itu, jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya. Dan dia maha perkasa, maha mengetahui. Maka bertakwalah kepada Allah, Sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Dan engkau tidak dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون Dan apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, Kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Hingga apabila mereka datang, dia Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Atau apakah yang telah kamu kerjakan?" ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Dan berlakulah perkataan, janji azab atas mereka karena kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata, Alam yarau anna ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا nahara mubsira inna fi dhalika la ayatin لقوم yu'minun Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.